Hadisnya melalui jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau bawakan satu riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan إنه ليأتي الرجل السمين العظيم Sungguh Allah Jalla wa'ala akan datangkan nanti di yaumul qiyamah seorang yang berbadan besar seorang yang gemuk kekar badannya Yaumal Qiyamah. Kejadian itu nanti di al Qiyamah. La yazinu indallahi janaha ba'udah. Yang ternyata walaupun demikian besarnya gemuknya badannya tadi ketika ditimbang maka tidaklah sebesar seberat dari seekor sayap nyamuk sekalipun menunjukkan tentang ringannya orang tadi besar dari tubuhnya tidak mempengaruhi nilai timbangan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala maka telah kita bahas tentang kata di dalam hadis berkaitan dengan masalah akidah yakni tim, adanya timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala tepatnya pada kata la yazinu indallahi janaha ba'udah orang tadi ketika ditimbang amalannya ketika ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak melampaui dari sebesar sayap seekor nyamuk sekalipun. Maka dari sini dibahas oleh para ulama yang ditimbang di sisi Allah Jalla wa'ala ada tiga pendapat padanya yang masing-masing memiliki dalil. Pendapat pertama menyatakan bahwa yang ditimbang itu adalah amalannya. Pendapat yang kedua yang ditimbang adalah sahaif al-a'mal lembaran-lembaran yang digunakan untuk mencatat amalan-amalan hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua adalah lembaran-lembaran catatan amalan. Dan yang ketiga adalah yang ditimbang adalah pelakunya, orangnya yang beramal dengan suatu amalan al-amil pelakunya maka itulah tiga pendapat padanya al-amal amalannya yang kedua adalah sahaif al-a'mal lembaran yang digunakan untuk mencatat amalan dan yang ketiga adalah pelaku yakni orang yang melakukan amalan tersebut. Nah, masing-masing telah disebutkan dalil-dalilnya. Maka sebagian para ulama menyebutkan bagaimana menggabung menggabungkan tiga pendapat tadi. Sebagian menyatakan yakni dengan cara bahwa manusia bahwa ada dari manusia yang ditimbang amalannya. Ada juga dari manusia yang ditimbang dari lembaran amalannya. Ada juga manusia yang ditimbang oleh Allah dirinya. Pendapat sebagian dari ulama. Sebagian para ulama yang lain menyatakan cara untuk menggabungkan tiga pendapat tadi bahwa ini maksud ditimbang amalan tadi yakni amalan yang ditimbang yang berada di lembaran-lembaran amalan. Maka tinggallah masalahnya sekarang bagaimana pelakunya. Maka jawabannya yang ditimbang adalah sebagian dari manusia jika ada yang ditimbang dari pelakunya atau orang yang beramal tadi, maka itu terjadi pada sebagian orang, terjadi pada sebagian manusia. Dua pendapat dari para ulama dari sisi menggabungkan tiga pendapat tadi. Maka Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala menyatakan kalau dicermati, kalau diamati dari sekian naf-naf yang sampai yang ada, maka yang terbanyak adalah yang ditimbang itu adalah amalannya. Dan dikhususkan pada sebagian orang. Maka ditimbanglah lembaran-lembaran amalannya atau ditimbang terkait dirinya. Nah, demikian masalah al-waznu yakni masalah timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya, kalau yang ditimbang itu memang amalan, maka bagaimana cara menimbangnya? Artinya amalan itu kan satu bentuk sesuatu yang tidak bisa diraba. Bagaimana kemudian akan ditimbang? Yang mana timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu real adanya. Bukanlah satu gambaran belaka. Tapi memang ada timbangan itu secara hak yang memiliki dua sisi. Maka dari tiga pendapat tadi dan telah dinyatakan nas yang terbanyak menunjukkan bahwa yang ditimbang adalah amalannya, maka bagaimana cara menimbang amalan itu? Ada yang bisa menjawab? Sesungguhnya jawaban itu telah dilontarkan pada kajian yang lalu. Tidak satupun kita diajarkan oleh Syekh Ibnu Taimin untuk menjawabnya innallaha subhanahu wa ta'ala yaj'al hadhihi al-a'mal ajsaman ini jawabannya sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala jadikan amalan-amalan yang ada itu nanti dalam suatu bentuk akan dibentuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk jasad Nah, yang itu bukan suatu hal yang janggal atau aneh bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ada yang dibentuk suatu amalan itu dalam bentuk gibas, kambing gibas, yang kemudian disembelih antara jannah dan nar, antara surga dan neraka, ada. Sebagaimana riwayat Bukhari dan Muslim menyebutkannya. Maka itu satu hal yang tidak sulit sama sekali bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membentuk amalan hamba yang pernah dilakukan selama di dunia dalam suatu bentuk nanti di yaumil qiyamah. Fahimtum Allah Tinggallah masalah yang tertinggal masih bagian tentang timbangan di sisi Allah Kalau ditanya timbangan yang ada nanti itu apakah hissiyah ataukah maknawiyah? Timbangan itu bersifat real ataukah sekedar timbangan yang sifatnya abstrak, satu gambaran. Maka tadi telah disebutkan bahwa prinsip ahli sunnah wal jamaah menyatakan bahwa timbangan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu hissiyah real adanya dengan sebenarnya bukan suatu gambaran melainkan ada dan memiliki dua sisi yang jika sisi amalan kebaikan itu lebih berat dibandingkan amalan dosanya maka selamatlah baginya tapi sebaliknya ketika amalan sayyi'ah amalan jeleknya dosanya lebih berat dibandingkan kebaikannya maka kerugian yang akan menimpa kepadanya. Prinsip yang demikian diselisihi oleh sekelompok firqah yang menyimpang. Di antaranya kaum Mu'tazilah. Siapa kaum Mu'tazilah? Suatu kaum yang tentunya menyimpang dari ahli sunnah wal jamaah. Suatu kaum yang mengedepankan rasio, mengedepankan akal dibandingkan wahyu, dibandingkan Al-Quran wa sunnah. Yakni jika ayat Al-Quran atau hadis Nabi saw yang sahih tidak bisa diterima atau dikerna oleh akal, maka ditolaklah nas Al-Quran maupun Sunnah tadi. Itulah kaum Mu'tazilah. Sehingga kemudian merajalela kesekian perkara dalam perkara ad-din termasuk masalah akidah. Nah, maka kaum itu adalah kaum Mu'tazilah. Tentang masalah mizan, timbangan ini kaum Mu'tazilah menyatakan innahu laisa hunaka mizanun hissi bahwa di sana tidak ada namanya timbang yang sifatnya real. Mereka mengingkari tentang masalah timbangan yang sifatnya hissi. Bahkan mereka menyatakan wala hajah lahu. Tidak perlu ada timbangan yang sifatnya real dengan alasan karena Allah Subhanahu wa taala itu telah tahu amalan-amalan hambanya dan Allah telah menghitungnya. Akan tetapi kata mereka yang dimaksud timbangan itu adalah maknawi. Sifatnya abstrak sehingga diartikan timbangan itu adalah al-adlu, keadilan. Syukur akibat dari mengedepankan rasio sampai kemudian nas dikorbankan untuk ditolak. Salah satunya tentang masalah keyakinan terhadap yaumul akhir, hari akhir nanti adalah al-mizan. Maka Syekh Ibn taimin rahimahullah taala menegaskan la cakka anna qaul al-mu'tazila batilun tidak diragukan lagi bahwa pendapat Mu'tazila ini adalah batil. Dengan alasan karena menyelisihi zahir lafaz Al-Quran was Sunnah dan menyelisihi ijma' salaf kesepakatan para ulama ahli sunnah. Kalau kita katakan bahwa mizan itu diartikan dengan keadilan, maka tidaklah perlu untuk kita ungkapkan dengan mizan. Cukuplah dengan kita ungkapkan keadilan. Nah, karena jiwa lebih cenderung kepada apa yang mencocokinya. Sehingga tidak perlu kemudian diungkapkan dengan kata adil. Kalau memang itu adalah mizan. Maka karenanya Allah Jalla wa'ala sebutkan dalam Al-Quran Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan sungguhnya Allah jalla wa ala bil adli Allah perintahkan keadilan wal ihsan dan Allah perintahkan untuk berbuat ihsan berbuat kebaikan Nah, maka perlunya kita tahu bagaimana firqa-firqa menyimpang tadi tidak sejalannya dengan ahli sunnah wal jamaah. Itu juga perlu kita mengetahui subuhat yang dilontarkan mereka dan bagaimana kita menjawabnya. Yakni melalui bimbingan para ulama salaf, ulama ahli sunnah wal jamaah. Maka telah terjawablah bahwa timbangan itu adalah hissi, sifatnya real dan bukanlah ma'nawi. Dengan demikian tuntaslah hadis ke 255. 6. Berkaitan dengan redaksi hadis bahwa nanti adanya orang yang besar badannya di yaumul qiyamah ketika ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak seberat sayap seekor nyamuk diberikan faedah oleh Syekh Ibn Taimin rahimahullah hendaknya manusia memperhatikan manusia yang berakal hendaklah memperhatikan terhadap kenikmatan hatinya. Nah, Sementara yang terjadi sekian banyak manusia lebih mengedepankan memperhatikan dari kenikmatan jasadnya, kenikmatan dirinya sendiri melalaikan terhadap kenikmatan hatinya. Bukti dari hadis ini jasad yang sehat, yang gemuk, yang kekar, yang besar tadi ternyata tidak ada manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika amalan di dunianya tadi tidak menguntungkan baginya di akhirat kelak. Maka kata beliau cara memberikan kenikmatan kepada hati itu adalah dengan beriltizam kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Caranya berpegang teguh dengan tali Allah, dengan agama Allah Jalla wa'ala yang hak. Maka jika hati merasakan suatu kenikmatan seperti itu, maka seluruh jasadnya akan bisa menikmati pula. Tetapi tidak sebaliknya. Ketika dia mendapatkan kenikmatan jasad, sehat walafiat badannya, tidak terkena penyakit apapun, sehat jasmaninya, tapi rohaninya sakit, jiwanya sakit, dia bukan muslim, dia kafir, dia tidak bisa menikmati hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi, badannya besar tetapi tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Sampai Allah ibaratkan dengan binatang yang suka dengan sesuatu yang kotor, yakni nyamuk. Jika ditimbang dengan sayapnya saja masih jauh lebih besar, lebih berat sayapnya seekor nyamuk dibandingkan amalan dia. Maka lebih jelasnya kata Syekh, hendaklah kita baca firman Allah Subhanahu wa taala tepatnya pada surat An-Nahl ayat ke-97. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min Siapa saja yang telah beramal dengan amalan yang saleh baik dia itu laki-laki ataupun wanita dalam kondisi dia itu mukmin dia iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Siapa yang telah lakukan tadi, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka sungguh kami akan berikan kehidupan yang thayyibah, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, yang hakiki, yakni jannah. Walanajziyannahum ajrahum dan sungguh kami akan berikan balasan kepada mereka tadi bi ahsani maka nu ya'malun jauh lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan mungkin amalan soleh kita kalau mau ditimbang dengan balasannya Allah masih jauh tetapi Allah sengaja berikan kepada dia sebagai balasan karena dia memperjuangkan dia berjuang selama di dunia dengan ketaatan dengan amalan yang soleh melawan dari hawa nafsu yang mengantarkan kepada kejelekan, menahan diri dari apa yang dilarang oleh Allah dan sebagainya. Maka dari itu semua kesabaran yang telah dia rintis, yang telah dia lakukan tadi, Allah balasi falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah tidak menyebut dengan kata falanunaimanna abdalahum pasti kami akan berikan kenikmatan kepada badan-badan mereka. Tidak. Tapi Allah katakan pasti kami kata Allah akan berikan kehidupan. Kehidupan yang bagaimana? Hayatan thayyibah. Kehidupan yang baik selama-lamanya tanpa henti-hentinya. Maka kalaulah orang tahu bahwa seseorang tadi bisa merasakan kenikmatan hati. Hatinya tenang, hatinya lapang, hatinya mudah bersyukur kepada Allah, artinya konaat menerima dari apa yang telah Allah berikan. Terus dengan sikap-sikap yang seperti ini, maka orang-orang yang belum mendapatkan kenikmatan tadi mungkin sudah akan menyiapkan pedang kata beliau. Akan menebas akan menghabiskan diri mereka untuk bisa mendapatkan kenikmatan yang didapati oleh orang tadi. Karena memang tidak bisa dihargai atau dinilai ketika seseorang diluruskan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu diberikan kemudahan menjalankan amalan amalan yang baik. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang telah dilapangkan dadanya, hatinya untuk menerima Islam, untuk menerima hidayah dan taufik, berada di atas akidah dan manhaj yang benar ahli sunnah wal jamaah, dia merasakan kenikmatan berilmu, beriman, maka syukurilah itu kenikmatan yang tiada tandingnya. Itulah faedah yang bisa kita petik di antaranya dari hadis yang mulia ini dan hadis ini adalah hadis yang sahih dan kedudukannya adalah muttafaqun alaihi. Melangkah pada hadis berikutnya ke 256 diriwayatkan dari jalan sahabat yang sama yakni Abu Hurairah radhiyallahu anhu أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد adanya seorang wanita sauda berkulit hitam sauda jamak dari kata aswad tidak asing bagi kalian kata habbatus sauda habbah biji sauda hitam kenapa pakai kata sauda bentuk karena menyesuaikan kata habbah bentuk muannas habbatun dengan tanda tak marbutah itu muannas sehingga warna tadi hitam tadi menyesuaikan bentuk muannasnya yakni sauda tapi beda dengan hajarul aswad hajar muzakkar maka warnanya pun menyesuaikan dengan muzakarnya tadi. Ya. Ini faedah dari sisi bahasa Arab. Maka karena di sini wanita, maka digunakanlah sauda. Adanya seorang wanita taqummu al-masjid. Taqummu dengan mim yang ditasjidkan. Maknanya taknusu, yakni menyapu. Menyapu masjid adanya seorang wanita di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mempunyai tugas rutin membersihkan masjid rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Aushaban dalam riwayat bukan disebutkan wanita tapi syab syab pemuda. Wallahu alam apakah wanita ataukah pemuda, maka diberikan kata au atau. Nah. Fafaqadaha. Kemudian suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa kehilangan. Faqada yakni kehilangan. Faqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasa kehilangan dia. Kemana kok tidak pernah kelihatan? Biasanya ada, kok tiba-tiba satu dua hari tidak kelihatan wanita itu. Nah, maka beliau cari-cari kemana? Nah, nanti kita akan ambil faedah faedah melalui hadis ini. Kita selesaikan dulu secara tuntas hadis tersebut. Rasulullah SAW merasa kehilangan. Fasa'ala anha au anhu. Maka Rasulullah SAW kemudian coba bertanya kepada para sahabat. Mana dia? Fakalu, maka jawaban sebagian sahabat mata sudah meninggal ya Rasulullah. Wanita itu sudah meninggal ya Rasulullah. Wala maka Nabi bertanya Apalah kuntum adantumuni Kenapa kalian tidak beritahukan aku tentang dia kalau dia memang sudah meninggal? Kenapa kalian diam? Tidak beritahukan kepadaku. Faka'annahum sagharu amroha. Maka sepertinya atau seakan-akan mereka sebagian sahabat tadi menganggap sepilih masalahnya. Kau untuk kan nyapu masjid saja kok. Tidak ada perlunya Rasul perlu tahu. Sudah. Kecuali orang-orang penting saja yang mungkin perlu disampaikan kepada Rasul. Nah, apa sih nilainya orang cuma tugasnya nyapu masjid, bersihkan ini dan sebagainya. Nah, Fakalu, fakala, maka Rasulullah SAW tanya, dulu nih ala kubri. Kalau memang ternyata dia sudah meninggal, tunjukkan kepadaku di mana letak kuburannya. Fajalluhu fasalla alaiha. Maka ditunjukkanlah oleh beberapa sahabat diantarkan sampai kepada kuburan di mana dimakamkan. Fasalla alaiha maka beliau mensolatkannya. Thumma kemudian Rasulullah SAW menyatakan, Inna hadhil kubur mamlu'atun zulmah ala ahliha. Sungguh kuburan-kuburan ini kata Nabi penuh dengan kegelapan bagi penghuninya. Wa inna Allah ta'ala yunawwiruha lahum bi salati alaihim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan meneranginya dengan salatku kepada mereka semua. Hadis ini adalah hadis yang sahih bahkan muttafaqun alaihi. Dari hadis yang mulia ini kita ambil fawaid beberapa faidah. Yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan orang itu sesuai dengan pekerjaannya sesuai dengan amalannya sesuai dengan kadar ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala jangan kamu anggap remeh orang membersihkan masjid yang dibersihkan apa bukan rumah biasa tetapi rumahnya Allah Subhanahu wa taala maka dengan itu masing-masing diri kita dengan faedah ini hendaknya memperhatikan terhadap masjid-masjidnya Allah. Kita jaga kesuciannya, kita jaga kebersihannya. Tidak kemudian kita cuek atau kemudian tidak peduli. Nam, biarlah yang bertugas saja dan sebagainya. Tapi masing-masing diri punya kepedulian. Kalau kita memang hambanya Allah, merasa kita hambanya Allah maka kita perhatian terhadap rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua dibolehkan menugaskan wanita untuk membersihkan masjid. Melalui riwayat tadi, ra'atan sauda adanya wanita berkulit hitam yang mana tidak khusus bagi kaum laki-laki saja tapi adalah secara keumuman baik laki-laki dan dibolehkannya juga wanita untuk membersihkan masjid. Nah, yang ketiga adanya disyariatkan untuk membersihkan masjid, membuang sampah, membuang kotoran yang ada di masjid. Nabi SAW sebutkan, auribat alayya ujura ummati." Pernah diperlihatkan kepadaku oleh Allah Subhanahu wa taala pahala-pahala umatku hatta al-qazat yukhrijuha ar-rajul masjid sampai diperlihatkan pahala yang sangat kecil yang dikeluarkan oleh seorang dari dalam masjid. Seseorang pernah mengeluarkan kotoran dari masjid. Semua tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itulah kemuliaan terhadap orang yang menjaga rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi rumahnya Allah Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi dirawat, dilayani, dijaga, dijanai dan sebagainya. Nah, maka termasuk pula Rasulullah SAW pernah perintahkan untuk membangun beberapa masjid di kampung-kampung dan supaya dijaga kebersihannya dan dibaguskan. Tentunya makna membaguskan adalah dijauhkan dari dekorasi atau dijauhkan dari ukiran-ukiran yang ada di dalamnya yang bisa melalaikan orang-orang yang melakukan sholat. Jadi masjid bersih dari sesuatu yang mengganggu. Ukiran, kemudian hiasan-hiasan dekorasi bukanlah seperti itu makna membaguskan. Membaguskan artinya dirawat, dicat, dibersihkan kotoran yang ada, debu-debunya dan sebagainya. Nah, apa-apa yang rusak dibenarkan. Nah, kalau kemudian dimaknai dengan sesuatu yang berhias-hias, maka khawatirnya akan terjatuh apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "La kama تزخرفنها al-Yahud اليهود nasara Sungguh benar-benar kalian akan menghiasinya, menghiasi masjid disebabkan kalian karena meniru apa yang dilakukan oleh kaum Yahud dan Nasara. Artinya jauhkan dari sikap demikian masjid bukan caranya dihiasi dengan dekorasi dengan sesuatu yang beraneka ragam sehingga mengganggu konsentrasi orang-orang yang sholat. Bukankah masjid sebagai tempatnya orang sholat sehingga dijauhkan dari tulisan-tulisan dari sesuatu yang mengganggu dari konsentrasi di saat menjalankan sholat. Ini faedah yang ketiga. Faedah yang keempat, sebagai dalil pula bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui perkara yang gaib. Dibuktikan dari permintaan Nabi. Dulluni ala kubri. Kalau memang ternyata wanita itu sudah meninggal dunia, antarkan, tunjukkan kepadaku di mana kuburannya. Artinya kalau beliau tahu ya, perkara yang gaib, tidak perlu tanya kepada sahabat, langsung kemudian beliau sendiri menuju kepada makamnya. Nah, dari sini para ulama menjadikan pendalilan bahwa sekalipun Rasul SAW manusia termulia, itu pun tidak mengetahui perkara yang gaib, karena perkara yang gaib hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Faedah yang kelima disyariatkan salat di atas kubur bagi orang yang belum mensolatkan mayit sebelum dimakamkan. Disebabkan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan salat di atas kubur karena beliau belum salat. Mendengar beritanya itu sudah terlambat. Ya. Mungkin kalau Rasulullah SAW tidak tanya, mungkin tidak ada yang ngasih tahu kalau ternyata wanita tadi sudah meninggal dunia. Berarti waktu pemakamannya sudah selesai. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat di atas kuburnya. Nah, tapi perlu diketahui bahwa yang demikian itu disyariatkan di masa atau di zaman kita. Di zaman kita sedang berada. Sedangkan kalau sudah berlalu maka tidak disyariatkan sholat di atas kuburnya. Maka oleh karenanya kita tidak disyariatkan untuk sholat di atas kuburnya Nabi SAW. Kenapa? Karena sudah lampau. Kita tidak syaratkan untuk sholat di atas kuburnya Abu Bakar atau Umar atau Utsman atau para sahabat yang lainnya. Kenapa? Karena sudah sudah berlalu. Maka salat yang disyariatkan adalah terhadap orang yang meninggal di zaman kita. Sebagai contoh misal kata Syekh, ada orang yang meninggal sudah 30 tahun. Sementara umur kita 30 tahun. Nah, maka kita tidak boleh salat mayit terhadapnya. Karena dia meninggal sebelum kita diciptakan dan sebelum kita menjadi salah seorang yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat. Ya. Diwajibkan salat kalau sudah ba sudah balik. Nah, sementara umurnya sudah sama-sama 30, 30 tahun ini yang ini baru lahir. Nah, maka tidak disyariatkan untuk itu. Nah, Jika diketahui ada seseorang meninggal tahun atau dua tahun yang lalu, kemudian kita ada keniatan untuk sholat mayit di atas kuburnya, dan kita belum mensolatkannya sebelum itu, maka yang demikian itu tidak mengapa. Nah, maka bisa dipahami, bisa dibedakan masalah sholat kepada mayit di atas kuburnya. Enam, lima faedah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini dari hadis ke-256 masih ada faedah-faedah berikutnya tentunya kita berharap apa yang telah kita bahas Allah Jalla wa jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat Allah taala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin